Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ah, Buya, saya pemuda belum menikah, namun saya punya hutang. Tapi saya keinginan untuk menikah. Jadi apakah saya melunasi hutang dulu atau menikah dulu? Kalau misalkan menikah, apakah saya menceritakan ke calon perempuan? Dan apakah kalau misalkan saya melunasi hutang dulu, bolehkah berpuasa setiap hari? Gimana? Kalau menikah dulu? kalau menikah dulu apakah Hah? saya kalau menikah dulu apakah saya menceritakan kepada calon kalau saya punya hutang? Terang-terangan kepada calon? Iya. Kalau misalkan saya mau melunasi hutang ataukah bolehkah berpuasa setiap hari? Terima kasih. Assalamualaikum. Seorang anak muda punya keinginan untuk menikah. Tapi di sisi lain adalah punya utang. Bagaimana? Dilihat utangnya dan dilihat kebutuhannya kepada nikah. Jika kebutuhannya di dalam nikah ini betul-betul mendesak menjadi bab wajib, khawatir terjerumus dalam berzinaan, Kemudian di sisi lain ternyata utangnya pun juga jatuh tempo. Wajib harus dibayar saat itu. Punya duit, kalau untuk bayar utang nggak bisa menikah. Kalau menikah tidak bayar utang. Ada lagi lebih parah lagi, nggak punya duit untuk bayar utang, nggak punya duit untuk menikah. Ini bagaimana kisahnya? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah sederhana. Jika anda termasuk orang yang punya duit untuk utang, untuk apa bayar utang dan nggak punya duit untuk menikah, tidak punya duit untuk bayar utang. Untuk menikah pun tidak punya duit. Maka menikahlah anda yang sekiranya tidak butuh dengan duit. Dengan kesederhanaan, dengan orang baik, bismillah, menikah dengan orang yang bisa di, menikah, dinikahinya. Pertanyaan apakah adanya? Ya kalau sudah Allah kirim jodoh itu kadang-kadang unik. Bahkan kadang-kadang seorang laki-laki yang sudah diberi oleh Allah karena niatnya yang benar itu, menikah itu adalah modalnya dengkul. Mertuanya yang ngasih biaya dan saya menemukan banyak orang. Harga jual itu adalah di dalam akhlak yang mulia dengan mengadu kepada Allah nanti. Ada orang terpesona, mertua yang baik sudah nikah dengan anakku saja. Saya tidak punya duit, bah. Sudahlah, tenang aja lah. Yang jadi masalah akhlaknya tidak bisa dijual. Bukan kita menjual akhlak masanya. Tidak bisa dibanggakan. Dan banyak orang seperti itu. Makanya yang susahnya menikah itu sebenarnya bukan karena tidak punya duit. Mungkin karena orang tersebut kurang akhlak atau kurang rindu kepada Allah kalau sudah rindu kepada Allah tapi akhlaknya sudah baik maka katailah anda perlu berhati sabar sebab yang namanya akhlak itu lebih mahal daripada uang itu sendiri banyak seorang wanita yang saya rela menikah dengan seorang laki-laki yang penting baik tok kepada saya biarpun tidak punya duit banyak ada jadi sekarang yang perlu anda tajamkan kesadaran anda tentang utang itu sendiri. Oh ya harus sadar, kalau utang wajib bayar, bayar. Kalau ternyata sudah wajib bayar, ternyata anda tidak punya, lalu anda ingin menikah, anda bisa ngomong kepada orang tersebut yang punya utang. Minta izin, saya sebenarnya punya utang kepadamu. Tapi sisi lain saya butuh untuk menikah. Tidak ada masalah, anda ngomong terus terang kepada dia. Tapi saya untuk menikah, mungkin dia akan marah. Kamu ini apaan, seutang aja belum bayar mau menikah. Saya butuh kebutuhan. Kalau dia orang punya iman akan mengatakan bahwasanya nikahlah karena takut masuk dalam bab zina. Nah ini terus terang saja. Ada ngadu kepada dia bahwasanya saya belum bisa bayar utangmu karena saya pengen menikah dan saya mendesak urusan menikah. Kemudian satu, yang kedua, mendesakmu dalam urusan menikah sendiri perlu ditinjau. Apakah sebabnya bergojolak sahwat dari dalam dirimu itu perlu dipenuhi? Tapi kalau urusan kejolak sahwatmu itu karena pandanganmu yang tidak baik selama ini dan pergaulan yang salah, berarti pergaulan yang harus dibatasi dan pandangan yang harus dibatasi. Jadi perlu ditinjau kembali. Nah kalau memang sudah muncak nanti ngomong dengan Buya bisa nanti beres setelah itu menikah. Karena permasalahannya harus segini dulu. Karena kalau kadang orang bergolaknya menikah itu karena pandangannya yang dilihat atau dia suka main api. Pacaran segala ini telepon sana, bangkit sahwat sana sini. Sementara punya utang, tapi Anda Insya Allah orang soleh begitu loh. Jadi intinya semacam itu. Kalau sudah Anda betul-betul perhatikan bergojolaknya syahwat itu karena saya sudah menjaga mata dengan perempuan tidak pernah SMS, tidak pernah pacaran dan ini, tapi bergolak syahwat saya. Saya ingin menikah dan saya juga khotul basor. Lalu saya menikah. Nah, kalau begitu orang soleh mah enteng kalau begitu gampang, banyak yang mau itu. Nah, ini yang menjadi masalah adalah bergejolak sahwatmu bukan alami, akan tapi karena tontonan kita yang nggak benar, maka yang perlu dibatasi adalah matamu sambil bayar utang. Ibaratnya begitu. Jadi sekarang diselesaikan semuanya, bukan satu-satu. Karena ini kewajiban semuanya, cuman setelah itu baru mana yang harus kita lakukan pertama? Kita tidak ingin mengatakan nikah saja lupa bayar utang bermasalah. Atau bayar utang tak tahu ya, masuk dalam bab zina. Dan utang itu sendiri bisa saja Anda sebagai seorang fakir Berarti kalau punya utang fakir, mungkin bisa diselesaikan. Termasuk nikah, orang fakir bisa dengan duit zakat. Bisa dikomunikasikan dengan orang-orang. tanpa Anda punya hak untuk itu semuanya. Biarpun kita tidak menghimbau orang untuk untuk terakus dengan duit zakat, untuk tamak dengan duit zakat sekalipun. Akan tapi di saat mendesak ini perlu perhatikan. Makanya kami menghimbau duit zakat sendiri perlu diperhatikan. Guna digunakan untuk apa? Bukan untuk bangun masjid, untuk menyerahkan anak-anak muda yang takut terjerumus zina itu penting itu. Untuk bayar mahal nyiapkan kehidupan satu tahun deh. Saya kontrakin rumah 3 juta ini dari duit zakat satu tiga tahun ya sudahlah. Sama beras tiga karung berusaha lah cukup-cukupin ya nikah sambil kerja sendiri. Men. kan dari zina ini. Bukan untuk bangun masjid duit zakatnya. Dan orang yang seperti Anda ceritakan banyak. Solusinya tidak susah. Komunikasi yang baik dengan guru-guru mulia akan ketemu. Akan tapi lihat, jangan sampai bergejolak sahwatmu tadi pengen menikah tadi hanya karena mata jelalatan, mata binal atau jiwa yang kotor. Akan tapi kalau memang itu dari gejolak dari dalam itu adalah fitrah. Kalau sudah Allah memberikan fitrah ya fitrah orang pengen menikah, sahwat selalu bangkit dan sebagainya. Dan sahwat yang yang bukan dicari-cari. Kemudian ada dua lagi selanjutannya. sahwat yang muncul pada dirimu itu ada dua macam. Kalau dirimu adalah orang yang takut kepada Allah, lalu sahwat yang datang kepadamu itu adalah sahwat yang datang begitu saja, maka begitu mudahnya untuk menghentikan sahwat. Cukup dengar petunjuk Nabi, ngambil air wudhu akan hilang. Sahwat yang tiba-tiba datang kepadamu, mungkin di saat sendiri datang, sahwat, astagfirullahaladzim, ambil air wudhu, sholat, baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang jadi masalah adalah sahwat yang kau cari-cari. Maka gimana bisa mengusirnya? Inilah problemnya. Ada orang bertanya bagaimana saya untuk mengeredam syahwat saya? Syahwat yang mana itu? Syahwat yang datang secara tiba-tiba atau syahwat yang kau cari? Kalau syahwat yang kau cari-cari ya repot. kau sendiri mencari syahwatmu bagaimana akan mengusirmu? Bohong. Di HPmu ada apa? Internetmu kayak apa? Televisimu seperti apa? Kerjamu dengan siapa? Tempatnya di mana? Nah ini kan perlu pertanyaan. Apakah itu mengundang syahwat? Tapi kalau syahwat yang tiba-tiba datang, subhanallah. Di majelis ini akan hilang. Membaca zikir hilang dan sebagainya. Kalau Nabi mengajarkan bahasa saja, "Alaika bisyam, bisaum fa innahu lawi." Bisaum berpuasa. Fa innahu itu adalah pembatas. Berpuasalah. Ada orang berkata lagi, "Saya sudah puasa semakin dahsyat syahwat saya." Saya sudah berpuasa tapi semakin dahsyat syahwat saya. Dan puasa itu kan melemahkan fisik syahwat agar syahwat. Berarti puasanya tidak hanya itu, itu puasa yang lainnya nanti ada hal-hal. Dan memang subhanallah di saat orang dalam keadaan tenang, dia akan tidak berpikiran tasyaf. Sesaat sesaat, sesaat, sesaat. Dan semakin kuat jika dibaringin dengan sebab-sebab pembangkit syahwat. Baik, intinya solusi bagi saudara kita ini kalau pengen adalah lihat. Utang minta izin sama yang punya duit. Kalau mungkin, mohon maaf, saya akan bayar utang nanti setelah saya menikah. Dan kalau anda menikah karena Allah, yakunu fuqara yughnihimullah kalau anda fakir akan diberi oleh Allah kekayaan. Ada masalah keinginan anda untuk menikah perlu ditinjau kembali. Jangan sampai hanya pengen syahwat sedikit langsung bilang saya pengen nikah. Saya pengen nikah. Nah, belum harus Anda pikir jangka panjang. Kalau memang nanti dalam keadaan takut masuk dalam perzinaan, maka nikah menjadi wajib saat itu. Bagi orang kaya wajib menolongnya. Lebih penting daripada nolong flu, demam masuk rumah sakit karena nolong di akhirat. Sebagian orang kalau paling nolong, oh ketabrakan dia perlu dana, bantuan kakinya patah mau di rumah sakit, bantuan bisa bantu. Tapi orang menikah ini adalah perlu dibantu juga karena apa? itu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan harus dengan cara yang halal maka hendaknya kita sering membantu urusan pernikahan kalau urusan halal haram saya peduli peduli Allah halal haram urusan haram halal Masya Allah ayo didukung pernikahan didukung makanya saya sangat cemburu jika ada orang konflik cekcok dalam rumah tangga dan sebagainya ini mengantar mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran di luar sana kalau menikah yang indah yang benar urusan halal dibuka, dipermudah urusan pernikahan. Kemudian bertanya, apakah kalau saya menikah nanti harus cerita kepada kepada calon-calon saya misalnya, misalnya Anda punya. Ya tergantung dilihat. Dan tidak harus bercerita. Tidak harus bercerita. Karena tidak ada urusannya ini. Tidak ada bercerita. Cerita adalah mungkin akan kecewa dan sebagainya. Akan kecewa jika Anda salah pilih. Kalau Anda memilih seorang yang solehah dan dia dan Anda memang benar menikahi dia karena Allah, lihat. Dia malah terenyuh nanti, langsung kalungnya dikeluarkan nanti. Tapi Anda jangan menikahi dia agar kalungnya buat bayar utang, ini penyakit. Jadi Anda menikah karena Allah dan tidak usah cerita. Karena cerita bukan bukan solusi. Kecuali memang Anda yakin bahasanya uh, bahkan kalau masalah sebab tahu tidak tahu karena bercerita ini termasuk tidak penting. Karena apa? Apakah nanti dengan bercerita dengan dia bakal membayar utang? Kecuali yang memang kita bercerita kepada seseorang yang sekiranya dia bakal bisa memberikan solusi tentang itu semuanya. Kalau tidak, sudah ini tidak diberi solusi, nikahnya pun tidak akan jadi. Akhirnya tidak punya solusi sama sekali. Tapi ingat siapapun kaum laki-laki yang mau menikah, jangan sampai kita menikah ingin merepotkan istri. Ini adalah termasuk niat busuk dalam hati seorang laki-laki yang menjadikan orang tersebut tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagai supaya seorang laki-laki harus kau kawam. Saya menikah akan mencari nafkah, aku akan cukupi, akan muliakan istri. Niat seperti itu Allah akan tolong. Tapi kalau dari awal, Wah, enak istriku kaya nanti, hmm, enak naik mobilnya, oh, terhinakan. Itu yang menjadikan la'ala yaitu riha. kekayaan seorang perempuan menjadi sombong dan dia akan terendahkan di rumah istrinya. Menikahlah karena Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan janji Allah, iyyakunu fuqara yahnihimullah.